Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Oh ya. Mengatakan dalam kitabnya ini wa ya'taqiduna dan orang-orang ahli sunnati wal jamaah meyakini annallaha ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mad'uun bi asma'ihil husna ia diseru dipanggil dengan nama-nama yang baik mausufun bisifatihi allati dan Allah disifati dengan sifat-sifatnya yang sama Allah memberi nama dirinya dengan nama itu wa wasafa biha nafsahu dan Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat tersebut wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam dan Allah diberi nama dan diberi sifat sesuai dengan nama dan sifat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi dari tauhid al-asma was sifat. Yang dituntut adalah seseorang meyakini nama bagi Allah dan meyakini sifat bagi Allah. Nama dan sifat ini harus terambil dari firman Allah dan terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagaimana itu menjadi keyakinan dan akidah ahli sunnati wal jamaah dengan tanpa boleh melakukan penyimpangan di dalamnya makanya di dalam kitab al-aqidah al-wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengetengahkan sebuah definisi tauhid asma wa sifat al-itsbatu ma atsbatahu Allah wa rasuluhu li nafsihi fi kitabihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi takyifin wala tamsilin, wala ta'tilin wala ta'wilin menetapkan nama dan sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Nabi, dengan tanpa melakukan takyif, bertanya, misalnya Allah memiliki sifat tangan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang dan memberi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki sifat tangan. Kewajiban kita sebagai seorang ahli sunnah meyakini bahwa Allah memiliki sifat tangan dengan tanpa melakukan takyif. Apa itu? Yaitu pertanyaan, bagaimanakah tangannya Allah? Tidak boleh wala tamsil dan tidak boleh melakukan tamsil yaitu menyerupakan sifat Allah menyerupakan nama Allah dengan nama makhluknya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya seperti orang mengatakan oh Allah punya tangan berarti tangannya Allah sama dengan tangan makhluknya ini penyimpangan tidak boleh tangan Allah ada dan kita wajib mengimaninya dengan tanpa melakukan takyif Bagaimana tangan Allah? Tidak boleh. Tangan Allah sama dengan makhluknya? Tidak boleh. Wala ta'tilin. Dan tidak boleh melakukan apa? Ta'til. Apa ta'til? Ta'til itu menolak sifat. Seseorang menetapkan nama tetapi dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'wilin dan tidak boleh melakukan ta'wil. tetapi yang lebih tepat istilah yang dipakai adalah tahrif wala tahrifin karena takwil itu ada dua takwil itu ada dua yang pertama at takwilus sahih takwil yang benar sebagaimana dikatakan oleh Nabi tatkala beliau mendoakan sahabat Ibnu Abbas Allahumma ya Allah faqihhu fid din wa 'allimhu at takwil ya Allah fakihkanlah pintarkanlah Ibnu Abbas di dalam agamanya dan ajarilah dia takwil. Takwil di sini adalah tafsir. Jadi takwil yang benar itu artinya tafsir. Tetapi takwil yang sesat itu disebut dengan tahrif. Definisinya adalah sorful lafzi an zahiriha. Memalingkan satu lafaz dari makna lahiriahnya. Kita tidak boleh melakukan takwil, maksudnya takwil yang buruk, maksudnya adalah tahrif. Ketika kita menetapkan sifat bagi Allah sifat tangan misalnya, kita tidak boleh memalingkan makna tangan dari makna yang asli. Tangan ya tangan. Jangan diartikan dengan kekuasaan misalnya. Nah, itu adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? karena para pengikut hawa nafsu, para pengikut ajaran-ajaran bid'ah, mereka banyak yang menolak sifat-sifat Allah. Allah menetapkan Allah punya tangan, mereka nggak mau mengakui. Kenapa? Akalnya tidak mampu menjangkau. Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti Allah punya tulang. Kalau patah tulang gimana? Itu main akal-akalan mereka tidak mungkin Allah punya tangan. Kalau Allah punya tangan berarti Allah serupa dengan makhluknya. Dan mereka punya kaidah besar di dalam asma wa sifat dan kaidah ini kaidah yang mungkar. Apa katanya? Kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap dalil yang mengesankan adanya tasbih setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya awil harus ditakwil tapi takwil yang buruk yaitu apa tahrif harus dipalingkan dari makna aslinya Allah punya tangan oh iya Allah memang punya tangan tetapi makna tangan di sini bukan tangan sebagaimana kita pahami tapi makna tangannya adalah kekuasaan Allah nah, itu namanya tahrif memalingkan satu lafaz dari makna yang aslinya gitu dan itu menyimpang dari prinsip sunnah kalau seseorang itu melakukan tahrif ini dalam kehidupan nyata bisa rusak loh dia bilang sama orang I love you Wah, berarti kamu cinta mati sama saya enggak itu kan makna lahiriahnya tapi makna batinnya itu saya nggak cinta sama kamu nah, rusak kalau begini saya beli ya sawahmu satu miliar oke okay, dia bilang begitu Oke, okay, kita deal kalau Siapa yang bilang deal? Lah kan tadi sampean bilang oke, okay. itu kan makna lahiriah. Batin saya tidak terima. Terus yang oke okay itu apanya? Yang oke okay itu kalau apa namanya? harganya dilipatkan dua kali baru saya setuju. Rusak tidak itu? Rusak seseorang yang menyimpangkan lafaz dari makna aslinya. Adapun ahli sunnah dikatakan di sini tadi ya'taqiduna anna Allah Ta'ala mad'awun bi asma'ihil husna. Ahli sunnah meyakini bahwa Allah itu diseru dengan asma'ul husna. Dalilnya Allah berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki asmaul husna, Fadu'uhu biha. Maka mintalah engkau berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Kemudian Allah mengatakan falyahzaril ladhina Gimana tadi? Fi asma'ihi dan hati-hatilah falyahzaril ladhina yulhiduna fi asma'ihi. Hati-hatilah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam asma wa sifat falyahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun mereka akan dibalas atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi penyimpangan di dalam apa? Tauhid uluhiyah itu disebut dengan kesyirikan, penyimpangan di dalam asma wa sifat itu disebut dengan ilhad. Ilhadun menyimpang dari sisi asma wa sifat, tidak mau menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu disebut dalam apa? ilhad dan diancam oleh Allah falyahdharil ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun hati-hati orang yang melakukan ilhad tidak mau menetapkan nama dan sifat Allah dia akan diancam disiksa atas apa yang mereka lakukan dan ilhad itu macam-macam bentuknya disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di antaranya adalah mengambil nama Allah lalu ditempelkan kepada berhala-berhala. Contohnya apa ini? Contohnya memberi nama berhala dengan Lata Uzza. Lata itu dari kata Allah, Uzza dari Al-Aziz. Itu adalah ilhat penyimpangan di dalam asma wa sifat. Kemudian termasuk penyimpangan adalah seseorang menolak Asmaul Husna, menolak Asmaul Husna. Enggak, Allah tidak punya nama As-Sami'. Kenapa? Maha mendengar tidak punya Allah. Karena kalau Allah punya nama As-Sami', berarti Allah memiliki sifat mendengar. Kalau Allah mendengar, padahal suara itu munculnya dari bergetarnya pita suara. Lalu getaran ini diteruskan oleh udara dengan kecepatan yang sekian Udara yang bergetar ini ditampung, ditangkap oleh genderang telinga kita dan telinga kita, genderang itu ikut bergetar, berut begitu. Lalu menyalurkan ke pusat saraf di otak baru kita bisa mendengar. Masya Allah Maha mendengar berarti Allah punya gendang telinga. Seperti itu karena mereka memahami ayat, memahami dalil, memahami hadis berbekalkan apa? akal tidak mau tunduk, akalnya itu tidak mau tunduk, gitu loh. Sama juga dengan penetapan awal Ramadan. Itu ada sebuah kasus yang menurut akal itu ya kurang pas. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat ru'yah dan berbukalah karena melihat hilal, ru'yah itu dalam kondisi normal, dalam kondisi sedang mendung kata Nabi fa in humma alaikum fa akmilul iddata salatina. Jika cuaca mendung maka genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Sekarang tanggal 29 Sya'ban misalnya. Sore nanti ada yang bisa melihat hilal. Berarti besok kita puasa. Berarti bulan Sya'ban hanya berapa hari? 29. Kalau cuaca mendung kata Nabi genapkan jumlah hari di bulan Syaban menjadi 30. Kalau sore nanti mendung berarti besok kita puas tidak? Tidak. Karena kita diperintahkan menggenapkan jumlah hari menjadi 30. Pertanyaannya mungkin tidak di balik mendung itu sudah ada hilal. Mungkin apa tidak? Mungkin. Menurut hitung-hitungan saya, pergerakan bulan sekian dan sekian. Harusnya tanggal ini hilal sudah muncul. Eh, hilal itu sudah ada. Lah, kan nggak kelihatan ada mendung. Iya, hanya ketutupan mendung saja. Tapi di balik mendung itu sudah ada hilal karena saya sudah ngitung-ngitung. Kata Nabi, kalau mendung genapkan Syaban menjadi 30. Ketika Nabi menggenapkan bilangan menjadi 30, ada kemungkinan di balik mendung itu sudah ada hilal. Berarti Nabi salah apa benar? Ayo, Nabi salah apa benar ini? Nabi mengatakan genapkan bilangan menjadi 30 Padahal di tanggal 30 Syakban itu sudah ada hilal Cuma hilalnya ketutupan mendung Nabi salah apa bener? Ketika mendung genapkan jadi 30 Saya kalau saya jawabnya dua Satu Nabi bener Dua Nabi salah Dalam kondisi ini ya Nabi bener menurut Allah Menurut syariat Tapi Nabi barangkali salah menurut ahli astronomi Bener tidak? Ya sekarang kita beragama mau ngikut astronot apa ikut nabi? saya mengikuti madhab astronot <laughs> alirannya astronotiah opo itu contoh ya jadi ketika sudah dalil Al-Quran dan Sunnah akal ini tunduk itu satu contoh dan masih banyak contoh yang lain Syekh Akram bin Muhammad Az-Ziyadah tatkala daurah di Malang membahas kitab Bulughul Maram beliau mengatakan Nabi memerintahkan ketika seseorang buang air besar dia boleh bersuci dengan tiga batu dan itu sudah sah dan suci bersuci dengan tiga batu boleh juga menggunakan air atau yang lebih utama pakai batu dulu lalu pakai air ini yang lebih utama tapi boleh pilih salah satu Syekh Akram Aziyadah mengatakan kalau seseorang buang air besar lalu dia bersuci dengan tiga batu dia ngambil tiga batu lalu dia beristinja set sekali set dua kali yang terakhir agak dibikin keras sweat itu setelah tiga kali diusap pakai batu masih ada kotoran apa tidak cara membuktikannya ambil tisu lalu digosek lagi masih ada kotoran apa tidak secara akal loh masih secara akal masih, tetapi Nabi mengatakan sudah suci. Berarti Nabi salah. Bisa jadi Nabi salah menurut Pak dokter, belum higienis. Harusnya pakai sunlight biar bersih total merecet Nabi salah menurut akal dan ilmu kedokteran Tetapi Nabi tidak salah menurut Allah subhanahu wa ta'ala Paham ini kira-kira? Jadi patokan kita di dalam beragama adalah membuat akal kita tunduk dan patuh kepada dalil karena kebenaran dalil itu mutlak 100%. Itu. Maka Islam ini bukan agama akal-akalan, bukan pula agama okol-okolan. Itu agama wahyu ya, tunduk kepada wahyu. Kalau kita tunduk kepada wahyu sudah enak gitu. Karena memang kita diperintahkan untuk mentaati Allah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan khalaqa Adama biyadih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Itu merupakan keutamaan siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ya tidak melalui proses sebagaimana manusia biasa. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang dari kalian diciptakan dalam perut ibunya selama 40 tahun. Gitu. Kemudian disebutkan dia menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Tsumayun fakhufihir ruh, lalu ditiupkan ruh. Itu manusia biasa. Kalau Nabi Adam tidak. Dia diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah sendiri Wayadahu mabsutatani dan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa Allah memberi sesuai dengan Allah yang kehendaki. Bila tiko dikaifin dengan tanpa bertanya bagaimana tangannya Allah. Kalau kita cermati uh, redaksi yang dituliskan oleh Imam Al Ismaili, yang pertama tadi beliau menggunakan lafat yang mufrad untuk menyebut kata tangan. Ya, Yadun itu artinya tangan. Tapi yang kedua, yadahu mabsutotani. Disebutkan dalam bentuk bentuk mufrad apa apa itu? Mabsutotani musanna. Musanna itu artinya double ganda. Gitu. Dan di dalam sebagian dalil tangan Allah itu disebutkan dalam bentuk jamak. Pertanyaannya berapa? <coughs> apa tangan Allah? Berapa? Jawabnya adalah tangan Allah itu ada dua, bukan satu, bukan banyak. <clears throat> Tapi dalilnya mengatakan satu. Khalaqallahu Adama biyadihi. Nabi mengatakan begitu, Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Bentuknya satu mufrad, dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa Bahkan kedua tangan Allah terbentang dan memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam bentuk jamak. Jadi tangan Allah berapa? Jawabnya dua. Terus disebutkan dalam bentuk satu itu bagaimana? Kaidah bahasa Arab menyebutkan bentuk yang mufrad itu dia jika berposisi sebagai mudhaf artinya dia umum mufrad mudhaf ya'um mufrad mudhaf itu umum umum itu bisa menyebut satu bisa dua bisa tiga dan seterusnya makanya bentuk mufrad yang menyebutkan tangan Allah itu mesti disebutkan dalam bentuk apa idhofah dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih jadi satu itu tidak bertentangan dengan dua misalnya begini masjid Allah Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah. Pertanyaannya, masjid disebutkan dalam bentuk mufrad. Apakah masjid Allah hanya satu? Tidak, karena mufrad mudhaf, umum. Masjid Allah secara umum. Artinya ya banyak masjid Allah itu. Itu pertama. Yang kedua kok disebutkan dalam bentuk musanah? Nah, karena memang tangan Allah dua. Terus yang jamak bagaimana? Jamak itu terkadang disebutkan bukan dimaksudkan artinya banyak tidak tetapi sesuatu yang disebutkan dalam bentuk jamak itu terkadang maknanya tujuannya untuk memuliakan di era tahun 2000-an ada seorang pendeta Nasrani namanya James Riyadi namanya James Riyadi James Riyadi mengatakan begini Orang Islam mengatakan Allah satu itu keliru. Yang benar Allah itu banyak tiga. Allah Bapa di surga, Bunda Maria dan Yesus Kristus. Dalilnya mana? Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Mana? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Allah menyebut dirinya dengan kata kami. Kami itu mufrad apa jamak? Nahnu itu jamak. Berarti Allah itu memang tiga, bukan satu kata kata James Riyadi. Ini James Riyadi bahasa Arabnya masih sak polok. Dia belajar bahasa Arabnya mentah. Mungkin Muyasar sudah jebol dia. Belajar Muyasar satu bulan sudah tahu ketok <laughs> James Riyadi nggak paham bahwa terkadang sesuatu yang tunggal itu disebutkan dalam bentuk jamak maknanya bukan untuk menunggalkan atau maknanya bukan untuk menyatakan banyak. Di antaranya ayat tadi. Allah menyebut dirinya dengan kata nahnu itu maksudnya lit takrim untuk memuliakan bukan untuk menyebutkan Allah banyak. Kita juga waktu kecil di zaman Orde Baru ketika tidak masuk sekolah membuat surat izin Pak Guru kami tidak masuk sekolah karena sakit hormat kami tanda tangan yang nggak masuk berapa orang yang nulis surat satu kok pakai hormat kami tidak hormatku kok -orang. karena hormat kami itu lebih halus gitu jadi kesimpulannya tangan Allah itu dua tetapi sebagaimana yang tadi kita tidak boleh bertanya bagaimana tangannya Allah tidak boleh juga menyerupakan tangan Allah dengan tangan Nah, bentuknya tangan Allah gimana? Jangan dibayangkan karena itu tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Imam Malik juga ditanya, eh, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah ber, beristiwa tinggi di atas ars. Bagaimana istiwanya Allah? Ditanya begitu. Dia mengatakan istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wasu'alu anhu bid'atun wal imanu bihi wajibun. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Tangan juga diketahui. Siapa sih nggak ngerti makna tangan? Tangan itu ya tangan. Wal kaifu majhulun. Bagaimana tangannya Allah tidak tahu kita. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani tangan Allah itu wajib. wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana tangannya Allah itu adalah sesuatu yang bid'ah karena kita tidak akan mampu menjangkau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala jangankan zatnya Allah kita mampu tidak membayangkan di mana sih ujung dunia ini tidak akan mampu ujung dunia itu Pluto kayak apa Pluto sedangkan Pluto itu di sana masih ada galaksi yang lain katanya loh ya saya juga belum pernah main ke sana katanya ada galaksi Bima Sakti ada galaksi galaksi kita membayangkan di mana ujung dunia saja tidak mampu atau ada yang bisa ngitung berapa jumlah IDP eh? yang setiap hari dilihat yang ada di depan mata kita tidak mampu lemah kita maka jangan memberat-beratkan diri memikirkan sesuatu yang tidak Allah terangkan wa annahu azza wa jal istawa alal arsy bila kaifin dan bahwasanya Allah beristiwa di atas ars ars itu artinya sarirul muluk yaitu singgasananya para raja fa innallaha ta'ala anha ilayah annahu stawa 'alal arsi di dalam sebagian makhthutat disebutkan dalam sebagian e, manuskrip fa innallaha ta'ala intaha ila annahu istawa 'alal arsi wa lam yadhkur kaifa kana istiwa'uh bahwasanya Allah beristiwa sebagian orang menyebutkan bersemayam sebetulnya istiwa itu ala wasaida wartafa'a wastaqar ala tinggi soida naik wartafa'a di atas wastaqar menetap itu sebagian orang berijtihad empat makna ini digabungkan jadi satu bersemayam tapi sebagian orang mengkritisi kalau bersemayam itu kan duduk mirip dengan duduk dan Allah tidak duduk istawa itu artinya Allah ada di atas tinggi begitu itu namanya istawa Allah beristiwa di atas ars, di atas singgah sana Allah bila kaifin dengan tanpa menyebutkan kaifiyah. Gimana sih istiwanya Allah tidak boleh? Sebagaimana nanti kita nukilkan ucapan Imam Malik ibnu Anas. Fa Allah ta'ala maka sesungguhnya Allah ta'ala anha ila annahu stawa alal ars. Ya, dia berujung di mana Allah beristiwa di atas ars sudah, nggak ada lagi ujung. Walam yadhkur kaifa kana istiwa'uhu dan Allah tidak menyebutkan bagaimana istiwanya. Nah, sebagian orang dan ini menjadi permasalahan yang paling gawat di di antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu paling getol menolak sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ahli bid'ah paling getol menolak sifat istiwanya Allah karena mereka akal mereka tidak bisa menjangkau masa Allah beristiwa. Kemudian dia melakukan kaidah yang tadi kita sebutkan. Melakukan manuver. Wa kullu nassin hamat tasbiha awilhu aw fawidhu warum tanziha. Setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka takwilkanlah atau tafwidkanlah. Tafwid takwil itu memalingkan makna dari yang asli memalingkan sebuah lafat dari makna asli kalau tafwid itu menetapkan lafat tetapi menolak maknanya ya Allah memang beristiwa tapi maknanya istiwa gimana maknanya kita nggak tahu Allah yang maha tahu dan ini tafwid ini madhab juga paling buruk menurut saya kuliah Islam Ibn Taymiyah pemikiran paling rusak dari kalangan ahlu bid'ah diantaranya adalah pemikiran tafwid kalau Al-Quran diturunkan tidak ada maknanya, buat apa? Seolah-olah Allah menurunkan sesuatu yang tidak ada gunanya dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya orang yang menolak sifat istawa ini diabadikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Aqidah eh, Al-Qasidah An-Nuniyah. Umir al Yahudu bi an yaqulu hittah fa'abau wa qulu hintoh lihawani wa kadzalikal jahmiyu qila lahu mustawa fa'aba wa zadal harfa lin nuqsani nunul yahudi wa lamul jahmiyi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani Orang Yahudi diperintahkan untuk mengucap hitoh, fa'abau, mereka enggan. Tapi justru mengucapkan hintoh. Itu ada di suratul Baqarah wa qulna dukhulul baba sujada wa qalu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin yang masuklah ke negeri ini dalam keadaan sujud kata Allah kepada orang-orang Yahudi dan ucapkanlah hitta naghfir lakum khatayakum akan aku ampuni dosa kalian hittah itu maknanya saya bertobat tapi yang namanya Yahudi keras kepala, kepala batu mereka. Perintah Allah dibikin main-main. Mereka diperintah untuk mengucapkan hitoh kan? Tetapi mereka justru mengucapkan hintoh. Fabaddala zalamu qawlan ghairal qila lahum. Orang-orang yang zalim justru mengucapkan kalimat yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna alaihim rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Maka kami kirimkan beledek dari langit atas kefasikan yang mereka lakukan. Orang Yahudi disuruh tobat masuk ke satu negeri dengan sujud sambil mengucapkan hitoh. Tapi mereka malah mengucapkan hintoh. Tobatlah kalian. Dia mengucapkan hintoh, gandum, gandum gitu. Disuruh mengucapkan tobat tapi malah bilang gandum, gandum. Ini perintah Allah loh. Dibikin mainan sama Yahudi. Tidak ada manusia yang lebih berani membangkang perintah Allah dibandingkan orang Yahudi. Kemudian mereka dikirimi bledek dari langit yang menghancurkan mereka karena kefasikan tersebut. Jadi dari kata-kata hitoh menjadi hintoh ditambahi huruf apa? Tambahi huruf nun. Hitoh menjadi hintoh. Itu Yahudi. Ibnu Qayyim menyatakan lagi wa kadzalikal jahmiyu qila lahu mustawa. Demikian pula orang Jahmiyah yang diprakarsai oleh Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan mengambil pemikiran dari Ja'ad bin Dirham Ja'ad bin Dirham ini yang mendirikan aliran sesat yang menolak sifat-sifat Allah dengan akalnya <clears throat> yang dia dia sudah ditangkap oleh khalifah di masa dia lalu dipenggal lehernya <clears throat> Khalid bin Abdullah Al-Qasri gubernur waktu itu dia menangkapnya lalu pada waktu itulah akhirnya dia berkhutbah ayyuhan nas Wahai manusia Zuhu Sembelihlah kurban kalian Taqabbalallahu dhahayakum Semoga Allah terima kurban kalian Fa ini mudahin bil ja'di beli dirham Adapun saya Pagi ini saya akan menyembelih ja'ad bin dirham li'annahu za'ama annahu laysa fis sama'i ilah wa lam yattakhid Ibrahim khalila fa nazala Adapun saya saya akan sembelih Ja'ad bin Dirham karena dia menolak sifat Allah dia tidak meyakini kalau Allah itu ada di atas langit. Dia tidak yakin Allah itu tidak di atas langit, tidak di bawah langit, Allah tidak di dalam ruangan, Allah tidak di luar ruangan, Allah tidak menempati dimensi. Tidak menempati dimensi waktu dan tempat. Jadi Allah ki aneng pa ora jane? Ke ora ning dhuwur, ning isor, ning kono, ning jaba, ning jero. Jadi Allah ada apa enggak? Enggak ada. Nah ini nekat ini Maka saya tangkap saya akan sembelih dia Karena dia membawa aliran sesat yang menolak nama dan sifat-sifat Allah Lalu dipenggal Tapi yang menggal pemerintah ya Jangan nanti antum tekon tetangga Allah di mana? Allah di mana-mana ketok wae. Tidak seperti itu. Jadi yang mengetok itu pemerintah ya. Jangan pulang dari sini menjadi generasi yang beringas. Nek beringas rapopo. Beringas nggak boleh ya. Wakadzalikal jahmiyu qila mustawa, demikian pula orang Jahmiyah dikatakan kepada mereka Ar-Rahmanu 'allal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Fazadal harfa linnuqsani. Mereka ngeyel seperti ngeyelnya orang Yahudi. Disuruh bilang hitoh, bilangnya hintoh. Orang Jahmiyah disuruh bilang istawa, ditambahi satu huruf. Tambahi huruf apa? Lam istawa menjadi istaula. Oh, nggak mungkin Allah istawa di atas langit, tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Al-Quran mengatakan demikian. Kata orang Jahmiyah, oh istawa itu artinya adalah istaula. Artinya menguasai, kata dia. Jadi istawa ditambahi huruf lam. Istawa itu sama dengan istaula, menguasai. Kata orang Jahmiyah. Yahudi diperintahkan bilang hitoh ditambahi huruf nun menjadi hitoh. Jahmiyah disuruh mengucapkan istawa ditambahi huruf lam. Kata Ibnu Qayyim nunul Yahudi walamul jahmiyihuma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Huruf nunnya orang Yahudi, huruf lamnya orang Jahmiyah menurut Allah sang pemilik ars, keduanya adalah bid'ah yang sesat karena menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam kitab Qasidah Nuniyah. Dan setelah ditelisik, ternyata oh ternyata. Ternyata oh ternyata doktrin istawa menjadi istaula itu adalah warisan orang Yahudi dan warisan orang Nasrani. Kok Yahudi? Tadi sudah disampaikan metode Yahudi kalau disuruh mengucapkan hito ditambahi satu huruf menjadi hinto Jahmiyah ikut-ikutan. Jadi ini metodenya Yahudi. Istawa artinya istaula dan di zaman sekarang banyak sekali dai-dai kondang yang menolak sifat istiwa bagi Allah. Mereka menggantinya dengan istaula. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran Ar-Rahman wa alal arsi istaula Tidak ada Istawa yang ada Mereka nambahi huruf Lam na'udzubillah min Itu warisan Yahudi Kok warisan Nasrani kenapa? Karena mereka tidak punya dalil Penafsiran mereka istawa menjadi istaula itu nggak ada dalilnya kecuali satu Yaitu sebuah syair kuno yang berbunyi laqad istawa bisrun 'alal iraq min ghairi dammin muhraq laqad istawa bisrun 'alal iraq sungguh bisr telah beristiwa di atas negeri Irak min ghairi saifin wa dammin muhraq dengan tanpa menggunakan pedang dan tanpa ada darah yang tertumpah bisr beristiwa di atas negeri Irak dengan tanpa ada pedang dan pertumpahan darah. Istawa di situ artinya Istaula maknanya menguasai. Bisr menguasai negeri Irak dengan tanpa ada pedang dan darah yang tertumpah. Jadi dalilnya syair ini tok. Nah, setelah ditelisik dan ditelisik, ternyata orang yang mengucapkan bait syair tadi itu gelarnya adalah Al-Akhtol. Gelarnya siapa? Al-Akhtol itu artinya si dungu. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Gunung Kidul apa sih dungu itu? Hmm? Eh? Si gemblung. Si gemblung. Nama aslinya kalau nggak salah Ghiyath bin Ghaus. Dia adalah seorang Nasrani, seorang apa? Nasrani Salibis yang hidup di zaman Umar bin Khattab. Orang kafir itu. Ucapannya orang kafir dipakai untuk menafsirkan ayat Al Quran. Jadi pemahaman Jaham bin Sofwan ini adalah murni warisan Nasrani dan menggunakan metode orang-orang Yahudi. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka menetapkan nama dan sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan tanpa bertanya bagaimana. Jelas ini ya? Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jadi ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah beristiwa di atas ars dengan tanpa bertanya bagaimana istiwanya dan bahwasanya Allah itu ya berujung pada istiwanya di ars setelah Allah itu sudah nggak ada apa-apa lagi ya saya akan bacakan keterangan dari Syekh Muhammad Musa al Nasr tentang apa namanya istiwa ini tentang apa itu ars agar kita ada gambaran karena sebagian kita itu ada yang belum memiliki gambaran tentang ars Saya bacakan tulisan beliau. Amma arsyur rahman Beliau dikatakan arrahmanu rahmanu alal arsyistawa Al-arsu fil lugati sarirul malik Ars itu secara bahasa artinya singgah sana seorang raja Kala ta'ala Allah ta'ala berfirman mengisahkan Ratu Sabah walaha arsun azim dan Ratu Saba itu memiliki singgasana yang sangat besar. Jadi ars itu singgasana. Surat An-Naml ayat 23. Kemudian di dalam surat Yusuf Allah Taala berfirman, "Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy." Dan dia meletakkan ya kedua orang tuanya di atas singgasana. Surat Yusuf ayat 100. Amma arsul rahman Adapun arsnya ar-Rahman Arsnya Allah distawa alaihi yang mana Allah istiwa di atas ars tersebut Fahuwa arsyun azimun jiddan Dia adalah singgasana yang teramat sangat besar sekali Dhu kawaim Yang memiliki apa? Tiang-tiang Wahuwa sakfu jannatil firdausi dan ars ini menjadi naungan bagi surga Firdaus. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Arsnya Allah itu ada di atas surga Firdaus. Bal sakfu jami'il makhlukat Bahkan arsnya adalah merupakan atap dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini Saking besarnya wa a'laha wa a'zamuha wa awsa'uha wa aktsaruha ihatatan dan arsnya adalah makhluk yang paling tinggi, paling agung, paling lebar dan paling menyeluruh. Arsnya Allah itu. Jadi tidak ada makhluk yang tingginya itu melebihi ars dan di atas arsnya itu ada Allah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Allah adalah yang paling ting tinggi. Itu gambaran ars agar kita bisa apa namanya e, mengimaninya dengan secara benar. Jadi arus itu memang menaungi seluruh jagat raya ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan lagi wa annahu maliku khalqihi dan Allah itu adalah raja dari seluruh makhluk wa ansa'ahum la an hajatin ila ma khalaq Allah menciptakan mereka bukan karena butuh kepada mereka. Ya Allah itu tidak butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh manusia dan jin kafir semuanya tidak beribadah kepada Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Wala li ma'na da'ahu ilan khalaqahum lakinnahu fa'alul lima yasha wa yahkumu ma yurid la yus'alu amma yaf'alu wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun dan Allah tidak memiliki kepentingan ketika menciptakan dunia dengan seluruh isinya tetapi Allah menciptakan mereka Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki ya sakarap-karapnya Allah gitu loh karena kita ini milik Allah jadi sebetulnya kok kalau ada seorang yang ditimpa musibah apa salah saya apa dosa saya itu nggak bener itu ya antum beli motor misalnya atau beli pulpen diceklek-ceklek diobong ya terserah yang punya punya tetangga antum misalnya punya kambing dibeleh dingon terserah dia apa antum mengintervensi ya terserah dia dia yang punya kambing kak. kita ini milik Allah kita diciptakan oleh Allah ya terserah Allah seandainya Allah menciptakan kita baru itu terserah jadi di, masukkan ke neraka semua. Allah salah apa tidak? Tidak salah. Kok kita mengatakan Allah tidak adil? Apa salah saya? Loh, ini kayak manusia suci nggak punya dosa saja. Seandainya ki sampean tidak punya dosa, kemudian menimpakan musibah pada sampean, yaitu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu fa'alun lima yasha melakukan apa yang Allah kehendaki wa yahkumu mayurid dan menghukum apa yang Allah kehendaki La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat tidak boleh. Wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun. Sedangkan kita makhluk, kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan. Ibarat seperti ini, ungkapan seperti ini dirasakan berat oleh orang-orang ateis oleh orang-orang tidak mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang-orang sudah terjangkiti penyakit liberal. Sampai-sampai ketika saya ngomong sedekah laut itu hukumnya syirik karena berarti seseorang menghamba kepada penunggu laut. Itu ada orang liberal ngomong, "Loh, Allah itu Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Allah tidak memiliki sifat cemburu. Kalau kita beribadah kepada selain Allah, Allah itu tidak cemburu." Jadi ya tidak apa-apa dia bilang begitu. Loh, kalau seseorang main akal-akalan akan rusaklah agama ini. Sebagaimana yang tadi, madhab astronot. Makanya disebutkan di dalam ayat tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nuh, dia mengajak anaknya untuk beriman di akhir-akhir di saat-saat terakhir. Ya bunayyarkam ma'ana wahai anakku mari naik perahu bersamaku. Ini adalah wahyu, instruksi, perintah Allah, perintah Nabi. Tapi wahyu ini ditolak dengan akal oleh anaknya Nabi Nuh. Dia main akal. Dia mengatakan, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Saya akan naik ke atas puncak gunung yang akan melindungi aku dari banjir bandang, dari air. Gitu. Kalau orang tsunami naik ke gunung selamat gitu. Belum ada air laut kok sampai mencapai puncak gunung itu. Kalau puncak gunung saja sudah tenggelam, berarti yang di desa-desa habis semua gitu kan. Itu akalnya anak anaknya Nuh. Aku akan naik ke puncak gunung tinggi yang akan melindungi aku dari air. Kemudian mereka dipisahkan oleh gelombang air yang sangat tinggi. Wakana minal mughraqin dan anaknya ini termasuk orang-orang yang binasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Darut Ta'arudil Akli wan Naqli mengatakan, begitulah nasib akhir. Setiap orang yang mendahulukan akal, dia akan binasa di dalam kesesatan. Dia akan binasa di dalam kebid'ahan. Seperti orang liberal, saya pernah sampaikan dalil bahwa raja dari segala tanaman itu adalah pohon kurma. Dalilnya ada di dalam ayat, ada di dalam hadis. Asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinin bi'izni rabbiha. Akarnya menghunjam kuat ke tanah, dahannya menjulang tinggi dan memberi pohon, memberi buah tanpa mengenal musim, pohon kurma. Perumpamaan kalimat syahadat kata Nabi itu seperti pohon kurma dan dia adalah rajanya tanaman, raja dari segala macam tanaman. Itu ada dalilnya. Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Badr menukilkan tulisan khusus tentang hal ini. Itu ada teman orang Libra nggak terima, kosok raja tanaman kok pohon kurma. Yang berbau Arab semuanya dinomor satukan. Itu bukan Islam itu. Itu Arabi, Arabisasi Gitu. Saya nggak suka Arabisasi. Orang itu hanya ngomong begitu hanya untuk Arabisasi, tapi Inggrisisasi tidak dikomentari. Cinoisasi, Londoisasi tidak dikomentari. Ada orang pakai celana jin di dadel duel, ya ndase digaya pelonteng kan kaya londo. Tidak dikomentari. Ya, itu tidak tidak gentle ya. Terus raja tanaman siapa kalau begitu? Menurut saya pohon kelapa Nabi mengatakan pohon kurma karena dia orang Arab. Coba kalau nabinya lahir di Gunung Kidul. Dia akan mengatakan raja dari segala tanaman adalah pohon kelapa. Saya diem saja ngelus dodo ya Allah ini yang menungso model kong ini. Teman saya ngomong, enggak menurut saya pohon kurma tetap menang. Kenapa? Karena kalau ada orang tidur di bawah pohon kurma, kejatuhan kurma, dia mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau orang tidur di bawah pohon kelapa, kejatuhan pohon kelapa dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Orang liberal itu melongo lalu minum wedang. Bismillah. Biasanya orang minum itu untuk mengusir kegundahan. Karena dia sudah terputus argumentasinya, benar enggak? Dan Ar-Razi salah seorang penpalan ilmu kalam ahli mantek yang sudah mencapai derajat tinggi. Akhirnya dia bingung juga. Pakar ilmu filsafat dunia namanya Fakhruddin Ar-Razi, dia di akhir hidupnya menyesal telah belajar ilmu kalam. Ilmu mantek-mantekan itu, ilmu akal-akalan itu. Ya. Dia mengatakan begini, nihayatu ikdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina وحاصل hasilu dunyana adza wa balu من بحثنا طول min سوى أن umrina siwa an kesudahan dari ikdamil ukul mengedepankan akal adalah ikol ikol itu tali dulu tali yang hitam itu orang Arab pakai peci terus pakai surban putih itu atau yang merah itu terus di atas surban dikasih tali bulat itu namanya ikol ya kesudahan dari orang mengedepankan akal adalah ikol apa muter-muter ya. bingung dia cumpleng sirai ya nggak habis-habis nihayatu ikzamil ukhuli ikalu wa ghayatu sa'il alamin dhalalu dan hasil akhir dari usaha mereka adalah kesesatan wa hasilu dunyana adza wa hasil akhir dari kehidupan kami ujung dari kehidupan kami adalah balak dan musibah Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jiwa-jiwa kami itu terasa liar di dalam jasad kami. Antum melihat orang-orang liberal itu pemikirannya liar tidak terkendali. Benar tidak? Jenggot itu semakin panjang semakin goblok. Karena harusnya nutrisi ke otak ditarik ke jenggot. <laughs> nutrisi otak ditarik ke jenggot. Itu ah, berani. Mereka itu men menghina syariat itu tanpa mikir dan tidak kenal takut. Jiwanya sangat liar sekali rapat dan luruskan soft agar tidak ada setan yang masuk ke celah-celah. Kata Nabi, hadisnya sahih itu. Dia mengatakan, nah, kalau saya alhamdulillah setannya ikut sholat berjamaah katanya. Naudzubillah min dzalik. Ya menikah sesama jenis boleh. Apalagi liar jiwanya mereka itu. Gitu. Walam nastafid min bahtina tula umrina dan kami tidak mengambil manfaat dari pembahasan sepanjang hayat kami siwa an jama'na fihi qila wa qalu kecuali kami hanya mengumpulkan katanya dan katanya. Menurut Sokrates, menurut Aristoteles itu tok isinya. Menurut menurut menurut menurut saya dia ngomong begitu. Lah sampean itu siapa kok menurut saya itu? Nek menurut saya ya boleh seperti itu. Loh, kalau semua orang menurut saya remuk agama ini. Benar tidak? Karena agama ini harus mengikut dan tunduk kepada ad-dalil dan memasrahkan akal kita agar dia tunduk kepada dalil karena dalil kebenarannya mutlak sedangkan akal itu kebenarannya nisbi relatif benar di satu tempat tidak benar di tempat yang lain benar di satu zaman tidak benar di zaman yang lain tetapi Al-Qur'an kebenarannya mutlak sampai datangnya hari kiamat Al muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azakumullah. Jadi Allah tidak ditanya kenapa berbuat, tetapi makhluknya lah yang akan ditanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23, "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, tetapi makhluk itulah yang akan ditanya atas apa yang mereka lakukan. Abu Bakar Al-Ismaili berkata lagi, "Wa annahu mad'un bi asma'ihil husna." Dan bahwasanya Allah diseru, dipanggil dengan Asmaul Husna. Pertanyaannya berapa jumlah Asmaul Husna itu? Berapa? Banyak. Banyaknya berapa? Iya. Ada sebagian menjawab Asmaul Husna itu jumlahnya 99. Allah wujud dan baqa mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wa dan qudrat idrata. Itu apa itu sifat wajib. <laughs> Bukan Asmaul Husna. Al-Jabbar As-Sami' Al-Qahhar, Allah, Ar-Razzaq. Sampai ada masjid itu ditulis Asmaul Husna 99. Ditulis. Terus di Klaten itu ada masjid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian ditulis Wali Songo. Sunan Kalijogo, Sunan Gresik yang paling pojok Sunan Bayat. <laughs> itu di Masjid Al Mutakun Prambanan itu. Kok tidak ditulis 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga saja ya? kok malah sunan bayat kata Nabi inna lillahi tis'atan wa tis'in asman man ahsaha dakhalal jannata Allah memiliki 99 asmaul husna barang siapa menghafalnya dia akan masuk surga berdasarkan hadis ini orang mengambil kesimpulan asma Allah ada 99 ini kurang tepat karena 99 asmaul husna itu yang memiliki keutamaan tadi ya jika dipelajari diamalkan konsekuensinya maka seseorang masuk surga tetapi di sana masih ada asmaul husna yang lain kata Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Qawaidul Mutla beliau memberikan analogi begini kalau si fulan punya duit 100 ribu dia mengatakan ini saya punya uang 50 ribu akan saya belikan bakso apakah artinya duitnya dia hanya 50 ribu tidak, 50 ribu itu untuk bakso, yang lainnya dia masih punya gitu loh. Allah punya 99 yang jika dipelajari, diamalkan konsekuensinya akan masuk surga. Yang 99 ini. Tapi yang lain juga masih ada. Mana dalilnya? Nabi mengajarkan satu doa di dalam hadis yang sahih yang boleh kita baca bertawasul kita dengan menyebut Asmaul Husna seluruhnya. Apa kata beliau jika kalian berdoa baca doa ini? Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tarta bihi fi ilmil ghaibi indaka ya Allah aku meminta dengan seluruh namamu yang engkau sebut dirimu dengan nama itu atau yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada hambamu kepada nabimu atau nama-nama yang tersimpan di alam gaibmu ada yang bisa ngitung? Nama Allah yang tersimpan di alam gaib? Tidak ada. Kesimpulannya Asmaul Husna jumlahnya tidak terbatas dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan Allah diseru dengan Asmaul Husna. Gitu. Jadi kalau berdoa sebutlah Asmaul Husna, minta rezeki ya Razzaq, seperti minta ampunan ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar. Seperti itu. Jangan minta ampun kok ya Jabbar ya Syadidal Iqab. Ampunilah dosa-dosaku ya remo. Wah, ya Allah yang maha kejam, yang maha keras siksaannya. Ampunilah dosaku. Cocok tidak itu? Wahai Pak Guru yang killer, Pak Guru yang galak, tolong saya terlambat diampuni. Itu ya malah ditapuk kita sama Pak Guru. Jadi berdoa isi permintaan doa kita disesuaikan dengan asmaul husna. Kalau sedang perang ya Jabbar, wahai Zat yang maha perkasa, porak-porandakanlah bangunan musuh ya cocok itu. Dan bertawasul dengan asmaul husna menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Wa mausufun bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsah. Dan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifatnya yang Allah menyebut dirinya dan mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Wasamahu wa wasafahu biha nabiyuhu alaihi salam. Dan Allah diberikan sifat dengan nama dan sifat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kita menempelkan nama dan sifat bagi Allah, nama dan sifat itu ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Nabi yang sahih. Seperti itu dan itulah makna tauhid asma wa sifat tentu dengan tanpa melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tadi kita sebutkan. Apa tadi? Takyif membagaimanakan. Terus takwil atau tahrif bahasa te lebih tepatnya tahrif. Kalau takwil itu kan ada yang baik, kalau tahrif semuanya jelek. Tidak boleh tahrif, lalu tidak boleh eh? takwil, terus tamsil, takyif, tahrif, Ta'til amsil. Ta'til menolak sifat, menetukan nama, menetapkan nama tapi menolak sifat. Iya, Allah itu memang as-sami, Maha mendengar, tapi Allah tidak mendengar. Berarti kamu beribadah kepada Tuhan yang yang tuli kalau begitu. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau Allah mendengar itu nanti sama dengan kita, butuh daun telinga, butuh gendang telinga dan seterusnya. Itu kan pendengaran mah makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kita menetapkan pendengaran tapi kita menolak penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan tidak boleh adanya apa? Tamsil menyerupakan tadi. Itu adalah tauhid asma was sifat. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama' tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Tapi sebagian ulama kita me, me, memperingatkan dari bahaya bisikan setan yang sangat membahayakan yang bisa membuat orang jadi orang kafir murtad menjadi ateis naudzubillah min dzalik setan datang kepada seseorang apakah kamu meyakini Allah itu maha melakukan segalanya oh iya Allah itu la yujizuhu syai'un fil ardi wala fis sama Allah itu tidak tidak menyerah untuk melakukan apapun yang ada di langit dan bumi. Allah serba bisa, maha bisa, maha mampu. Lalu setan membisikkan bisikan begini, "Apakah Allah mampu menciptakan satu zat yang lebih hebat dari diri Allah sendiri?" Jawabnya gimana? Antum kalau ada setan mendekati <clears throat> membisikkan <clears throat> ungkapan seperti itu di hati kita. Apakah Allah mampu menciptakan satu zat yang lebih hebat dari diri Allah sendiri? Kan Allah Maha mampu segalanya. Kata para ulama jangan dijawab dan itu adalah bisikan setan segeralah bertawud minasyaitonir rajim lalu meludahlah tiga kali cuk cuk cuk gitu. Tapi ketika meludah lihat-lihat kondisi. Lagi pengajian ada temennya ngantuk di doni. Kecah kecuh kecah kecuh. Karena itu adalah bisikan setan yang akan menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 44. Wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in fis samawati wal ard. Tidaklah ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Dalam surat Yasin disebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Adalah Allah apabila menginginkan sesuatu cukup Allah mengatakan kun fayakun jadi maka jadilah dan itu mantra yang dipakai oleh Dimas Kanjeng tidak taat pribadi untuk menggandakan uang wala yusafu bima fihi naqsun dan Allah tidak disifati dengan sifat yang kurang au aibun atau sesuatu yang aib au afatun <clears throat> afat itu sesuatu yang merusak penyakit Fa innahu azza wa jalla ta'ala an dzalik Allah maha suci dari segala macam sifat yang kurang e, perlu saya sampaikan di sini ada sifat yang dia itu memiliki dua sisi. Terkadang dia memiliki sifat kurang, terkadang dia memiliki sifat yang positif. Yang kurang tidak dipakai, yang positif dipakai oleh Allah. Contohnya sifat apa? Contohnya sifat makar. Makar itu kan sifat buruk ya. Wah, berbuat makar ini. Ini santri ini makar ini. Sudah dinasihati Pak Ustadz malah berbuat makar. Ya pasang jebakan kursi ini Pak Ustadz kayak pulut misalnya. Itu berbuat makar, tidak baik. Dan Allah tidak memiliki sifat makar tatkala sifat makar tersebut berkonotasi negatif. Tetapi Allah akan memiliki sifat makar tatkala sifat makar itu memiliki konotasi yang positif. Kapan makar itu menjadi sesuatu yang positif? Ketika makar itu dilakukan untuk membalas makar yang ditujukan kepada kita antum ngeladai orang ganggu orang mukul orang tidak boleh tapi antum nggak dijotosi meneng itu juga tidak boleh dijotosi nggo kalah-kalahan diles-iles gur meneng ditoyor-toyor kepalanya harus meneng wae culun-culun ya kita diam saja tanpa melakukan perlawanan itu juga tidak boleh Allah juga begitu Allah tidak mungkin berbuat makar tapi ketika ada yang berbuat makar kepada Allah, wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Eh, dia mau ganggu saya, belum tahu dia siapa saya. Saya ganggu nggak mau, tapi kalau orang sudah ganggu saya, saya akan balas dia dua kali lipat. <laughs> itu seperti itu. Wa makaru wa Allah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar maka Allah pun berbuat makar kepada mereka. Jadi makarnya Allah itu dalam rangka apa? Membalas makar mereka untuk menunjukkan Allah itu maha kuat, maha perkasa. Ini sifat yang eh, jarang difahami oleh sebagian kita. Jadi ada sifat yang dia itu memiliki dua konotasi, konotasi negatif dan positif. Yang negatif tidak mungkin ditempelkan pada diri Allah, tetapi sifat yang positif semuanya ditempelkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya la yusafu bima fihi naqsun. Dan ada sifat-sifat yang konotasinya semuanya itu negatif. Apa contohnya? Ya, apa contohnya? Sifat yang itu sifat negatif, tidak ada baiknya. Lelah, letih, lungkrah, lesu, ngantuk. Jadi Allah tidak mungkin disifati dengan sifat ngantuk, nggak mungkin. Makanya di dalam ayat kursi disebutkan la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Allah tidak mungkin dihinggapi oleh rasa lelah dan letih dan Allah tidak mungkin dihinggapi oleh sifat tidur. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah ngantuk. Karena segala sifat-sifat yang negatif itu tidak ada dalam diri Allah. Semua nama dan sifat Allah itu husna semua positif dan baik semuanya dengan kebaikan yang sempurna tidak ada kekurangan meskipun sedikit pun wa khalaqa adama alaihi salam biyadih kembali lagi ke situ bener ya kayak pengulangan lagi wa khalaqa adama alaihi salam biyadih dan Allah menciptakan Adam dengan tangannya itu adalah merupakan keistimewaan Adam di dalam di dalam riwayat yang lain disebutkan khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Itu para ulama berselisih pendapat tentang keutamaan Adam. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Maknanya bentuknya Allah gitu. Sebagian ulama mengatakan yaitu bentuknya Allah. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan ala suratihi hi itu kembalinya ke Adam. Jadi Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Adam. Tapi dibantah kalau Allah menciptakan bentuknya Adam sesuai dengan Adam itu adalah ucapan yang tidak berfaedah gitu secara bahasa. benar tidak? Aku nggawe gelas, bentuknya kayak gelas. Loh. Iki wong waras apa ora iki? Nggawe gelas bentuknya kayak gelas. Ya namanya bikin gelas itu mesti bentuknya seperti Jelas itu. Lah masa Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya Allah berarti ya, Adam itu sama dong dengan Allah. Dijawab bisa jadi sama dari satu sisi tetapi berbeda dari banyak sisi yang lain. Seperti Allah punya tangan ya manusia juga punya tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Dan apa namanya ini? Nabi pun menyerupakan ahli surga itu dengan penyerupaan yang tidak sempurna. Jadi menyerupakan itu kadang hanya sebagian. Ya. Seperti Nabi menyerupakan Allah itu dengan bulan. Ah, bukan bukan itu. Kalau bulan itu yang diserupakan bukan Allahnya, tetapi tata cara melihatnya. Nabi menyerupakan orang masuk surga itu seperti bulan purnama, seperti matahari. Ahli surga akan memasuki surga dengan bercahaya seperti matahari Apakah berarti manusia ahli surga itu bentuknya bulat-bulat gitu? Kayak pelenton, ya bulam limang watan, eh, tidak seperti itu. Tetapi penyerupaan itu hanya dari satu sisi, tidak dari sisi-sisi yang lainnya. Itu tentang keutamaan apa? Adam alaihissalam. Wa yadahu mabsutatan yunfiku kaifa Dan kedua tangan Allah terbentang, dia menginfakkan memberi sebagaimana kehendak Allah bila tika kaifa yadahu idalam yantik kitabullah ta'ala fihi bikaifin dengan tanpa menanyakan bagaimana kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala jika memang kitab Allah tidak berbicara tentang bagaimananya tangan tersebut ini adalah merupakan manhaj ahli sunnati wal jamaah menetapkan nama dan sifat Allah tanpa membagaimanakan dan berlakukanlah ini pada seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Sifat Allah berupa mata, berupa wajah, wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah, Allah punya mata, punya tangan, Allah punya kaki. Kita menetapkan itu semua tanpa bertanya bagaimana kaki Allah, bagaimana mata Allah, bagaimana pencarian Allah tidak boleh. Itulah manhaj ahli sunnati berjamaah karena pikiran kita tidak akan mampu menjangkau dan karena kita berhenti di mana dalil berhenti Al Imam Al Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum waqul bima qalu wa kuffa amma kafu anhu wasluk sabila salafika salih Al Imam Al Auza'i mengatakan isbir nafsaka ma sunnah sabarkanlah jiwamu berjalan di atas sunnah ini Kenapa toh berpegang teguh dengan sunnah itu perlu kesabaran? Karena berat, karena seringkali akal kita tidak bisa menolak, eh tidak bisa menerima sunnah, tidak bisa menerima dalil. Eh, mosok riba ya haram, tak iruh di toko-toko yang tidak ada ribanya. Kalau riba haram dunia ini nggak berjalan. uh ini dia seolah-olah lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tidak mungkin itu orang mendirikan toko tanpa modalnya nggak pakai riba. Padahal dalam kenyataan karena kita belum tahu saja banyak orang yang membangun usaha tanpa berbekal riba. Gitu. Jadi jangan ditolak eh, akal akal kita jangan menolak. Tadi saya bacakan apa tadi ya? Ah, ucapan Imam Al Auza'i. Jadi berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Makanya Imam Ahmad bin Sinan Al Qattan mengatakan salah seorang ulama ussalaf Al-muttabi'u li sunnati kalqabidi alal jamr. Berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti memegang bara api. Wa huwal yauma indi afdalu min darbis suyuf fi sabilillah. Tetapi berpegang teguh dengan sunnah di hari ini di masa hidup beliau itu lebih utama daripada menyabetkan pedang fisabilillah daripada berjihad berpelang fisabilillah. Jadi antum pengajian begini duduk-duduk mempelajari sunnah. Bahkan yang kita pelajari ini bukan hanya sunnah, tetapi prinsip sunnah, manhaj ahli sunnah. Ini lebih utama daripada seseorang berjihad visabilillah. Ini ucapan ulama ussalaf alimam Ahmad Ibnu Sinan al-Qattan. Dan kalau kita nukilkan ada ucapan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di era kontemporer ada Syekh Abdurrahman bin Nasir as Saadi wa min a'zamil jihad suluku turuki ta'allumi wa ta'lim fa innal istighala bidzalika liman sahat niyyatuhu la yuwazinuhu amalun minal a'mal lima fihi min ihya ila ilmi wad din wa da'wati ila al khair wan nahyi 'anil syarr wal khairil katsir alladhi la yastaghni 'anhu al ibad termasuk jihad yang paling agung jihad fisabilillah yang paling utama adalah menempuh jalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu fa innahu man istaghala bidzalik. Orang yang menyibukkan diri dengan hal ini menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu agama liman sahat niyatuhu jika lurus niatnya apa cirinya lurus niat itu satu mengharapkan ridha Allah dua niatnya mengangkat kejahilan dari diri kita tiga mengangkat kejahilan dari diri orang lain empat membantah kebatilan yang muncul jika kita niatnya ngaji itu seperti ini la yuwazinuhu amalun minal a'mal tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Lima fihi min ihya'il ilmi wad din. Karena di dalamnya terdapat usaha menghidupkan ajaran agama, menghidupkan ilmu. Wadawati ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, wa nahya syar dan melarang manusia dari keburukan. Wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhul ibad dan kebaikan yang banyak yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Itu nikmatnya menuntut ilmu seperti itu. Tatkala kita telah dipilih oleh Allah bisa duduk di majelis ilmu itu adalah sebuah kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh amal apapun. Apalagi hanya sekedar aktivitas politik. Anak seorang raja Harun Ar-Rasyid Khalifah itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin. Dia anak raja loh itu. Dia terima minggat dari istana. Wahai ayahanda, saya tidak suka ayahanda menjadi raja, menjadi khalifah. Saya ingin pergi dari istana ini. Kemana kau pergi? Aku ingin belajar agama. Dan ayahnya ini Harun ar ini tahu anaknya kalau sudah punya keinginan tidak bisa di tidak bisa diganggu gugat. Dikasih duit enggak butuh saya duit. Akhirnya dia bilang sama istrinya, Bu nih, ngapa pak nih? Kok kira-kira seperti itu ya? saya ngasih uang sama anak kita ndak mau dia tapi saya ngerti anak kita tuh sangat nurut sama kowe sama mbok ini nggak berani bantah tolong permata ini berikan kepada anak kita supaya kalau dia kesulitan di tengah perjalanan dia bisa jual untuk bekal hidupnya ibunya bilang sama anakku kamu boleh menerima pemberian ayahmu tapi ibu ngasih kamu tidak boleh ditolak akhirnya diterima permata itu ia kerja menjadi kuli selama enam hari dengan gaji tujuh danik. Tujuh danik saya lihat di kitab uh, apa? Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli iwal wal Bidah karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili satu danik itu seperenam dirham. Ia kerja jadi kuli seharian di hari Sabtu tok gajinya tujuh danik. Satu danik cukup untuk makan satu hari. Sabtu dia kerja, Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jemuah ngaji. dauroh. eh. Iya. dauroh di hadapan ulama. Nanti hari Sabtu Ustadz minta izin kemana nyambut gawing golek pangan. Kerja satu hari, enam hari Dauroh Gitu. Dan dia didatangi oleh ini sebagai penutupannya. Ya semangat kita. Abdullah bin Al-Faraj butuh kuli ya nyari di pasar gak ada eh kok ada remaja 16an tahun pakaiannya pakai domba bulu domba kasar tapi orangnya ini bersih nih orangnya kayak bukan kuli gitu loh tampilannya kayak bukan kuli tak mal anta ente mau kerja juga iya Ayo eh, ikut sama saya Kata dia, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau waktu sholat, saya minta izin sholat jamaah. Oh, gampang kalau itu. Ayo kerja. Dikasih gaji tujuh dalik. Hari berikutnya dia nyari kuli kok nggak ketemu. Kata teman-temannya di pas, oh dia itu memang kerjanya hari Sabtu toktil, yang lain dia ngaji daurah. Hari-harinya itu dipenuhi dengan daurah. Gitu. Ada loh penuntut ilmu itu senengane pemburu daurah dia. Ini. Ada info daurah di mana? Dapar. Daurah di mana? Mangkat. Daurah di mana? Mancal. Daurah terus. Sampai dibutuhkan lagi hari Sabtu, dia nggak ada. Tanya sama temannya tuh si fulan rumahnya di mana? Oh, dia tinggal bersama seorang nenek tua di pinggir kota. Dicari, cari, cari, cari ketemu di sebuah gubuk reot. Dia tidur, bantalnya pakai batu bata yang keras. Dia sakit. Pemuda ini sakit, anaknya khalifah ini sakit. Tukang kuli ini. Hobi daurah ini. Sakit ya. Lalu dia bertanya, "Apakah engkau mau menolongku?" Iya, saya akan menolongmu. Tapi jangan sampai merepotkan engkau. Insya Allah tidak merepotkan. Minta tolong apa? Tolong kalau saya nanti mati, kuburkan saya di tempat yang tersembunyi. Tidak diketahui oleh orang. Oh ya, siap. Dan tolong berikan bungkusan ini kepada khalifah. Gitu. Dan kebetulan mati beneran itu. Lalu ditanam ketika iring-iringan khalifah lewat. Khalifah lewat itu jangan dibayangkan ustadz lewat gitu. Ya Khalifah lewat itu membawa iring-iringan apalagi Harun Aras itu penguasa 23 negara. Penguasa Indonesia lewat aja sudah kayak gitu. Ya, jalanan macet, dia teriak-teriak, "Wahai khalifah, wahai khalifah!" Diuzur sama petugas, "Minggir-minggir kamu, rakyat jelata minggir." Tapi dia teriak terus, "Wahai khalifah, saya ada titipan untukmu." Harun Ar-Rasyid dari atas kereta menoleh. Itu lelaki yang dada-dada itu ambil Bawa, Lalu dia dibawa ke istana. Sampai dia saya ditanya, ada apa mas? Saya ada amanah untuk sampean. Apa itu? Lalu dia mengeluarkan buntelan. Kumuh. Setelah buntelan dibuka, isinya permata. Nangis itu hal Dari mana kamu dapat permata ini? Yang mengisahkan saya ketemu dengan seorang pemuda berkulit kuning langsat, pakaiannya compang-camping dari kulit domba. Dia bekerja menjadi kulit tapi hobi daurah Lalu di mana dia sekarang? Dia sakit. Lalu dia minta dikuburkan di tempat yang tidak diketahui orang dan dia menitipkan ini untukmu. Tambah nangis gulung komeng itu terseduh-seduh. Bukaan mariro. Itu ada kisahnya di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin silahkan dicek di Maktabah Syamilah ketik judul kitab Ghuraba Minal Mu'minin tulisan Al-Imam Al-Ajuri antum akan dapatkan kisah ini Lalu dia nangis terseduh. Ini orang ini Abdullah bin Al Faraj ini cuma melongo gini kok nangis. Ada apa? Saya harus bagaimana? Arab ngombe wetang yo ya enak. <laughs> Akhirnya kenapa ada apa engkau menangis? Ketahuilah olehmu anak itu adalah anakku, putraku dia, putra seorang raja yang dia mati visabilillah dalam rangka untuk menuntut ilmu dan meninggalkan gemerlap dunia. Sekarang tolong tunjukkan kepadaku di mana pusara anakku. Nanti malam tolong saya diantar ke sana. Jangan cerita siapa-siapa. Malamnya dia minta diantar ke tempat terpencil itu lalu dia menjatuhkan dirinya di atas pusara itu menangis terseduh-seduh sampai digambarkan air matanya itu membasahi tanah kuburan. Dan Abdullah hanya berdiri mematung. Kemudian dia diajak pulang sama khalifah, "Kamu minta apa?" Minta apa tak kasih, sebutkan permintaanmu. Kata Abdullah, saya nggak minta apa-apa. Dan kelak Abdullah al faras pun meninggal dunia dalam keadaan terasing. Istrinya menangis bukan karena ditinggal pergi, tapi karena tidak ada kain kapan. Lalu saudara-saudaranya datang membawa apa? jenazahnya Abdullah dan istrinya mengantarkan dari balik pintu sambil menangis. Itu kisah nyata dari seorang penuntut ilmu yang namanya pun tidak disebutkan siapa nama anak dari Harun Ar-Rasyid tersebut. Jadi berbahagialah kita sudah dipilih oleh Allah menjadi peserta daurah. Kita sampai jam berapa ini? Zuhurnya jam berapa? 38. Ya kita lanjutkan sedikit wala yu'taqadu fihi al-a'dha'u wal jawarih dan tidak boleh kita memiliki akidah tentang Allah kalau Allah itu memiliki a'dha apa a'dha anggota badan wal jawarih sama jasad wala tul wal ardu tidak boleh tinggi ataupun lebar wal ghiladu wad tebal ataupun tipis tidak boleh kita meyakini itu. dan yang selainnya mimma yakunu mithluhu fil khalqi. Dari sifat-sifat yang biasanya dimiliki oleh makhluk. Tidak boleh. Fa innahu laisa kamitslihi syai'un karena Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tabaraka wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu maha suci Allah Subhanahu wa taala sang pemilik kemuliaan. Tetapi ada kritisi dari sebagian para ulama tentang ungkapan Abu Bakar Al-Ismaili ini karena penolakan secara eh, apa namanya nafyun penolakan sifat Allah secara tafsil itu sebetulnya justru bukan memuji tetapi justru malah merendahkan dan ini beliau menyebutkan Allah tidak memiliki anggota badan, Allah tidak memiliki jawari, Allah tidak tinggi, Allah tidak lebar, Allah tidak tebal, Allah tidak tipis. Ini bukan metode kaum salaf Gitu. Karena kaum salaf itu dia menolak menafikan itu secara global saja, tidak dirinci. Kata sebagian dai di Indonesia itu contohnya begini sajalah. Kalau ada orang datang kepada antum, lalu mengatakan kepada antum menetapkan satu sifat lalu menolak banyak sifat secara rinci itu hakikatnya tidak sedang memuji tetapi sedang merendahkan contohnya begini mas sampean ini ganteng berakhlak mulia Sampian tidak seperti kera, sampian tidak suka nyolong, tidak suka nyopet, tidak suka korupsi. Bentuk sampian juga tidak seperti tikus. itu memuji apa merendahkan itu? Itu merendahkan itu. Jadi cukup namanya penafian bagi Allah itu secara global saja. Maka Al-Qur'an hanya memakai laisa kamitlihi syai'un. Sudah. Tidak disebutkan Allah tidak seperti pohon, Allah tidak seperti bumi, Allah tidak seperti matahari. Rincian-rincian itu hakikatnya justru malah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tebal, Allah tidak tipis, Allah tidak tinggi, Allah tidak lebar. Ya. Metode ungkapan seperti ini menyelisihi ungkapan yang sering dipakai oleh kaum as-salaf. Jadi pada poin ini Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili mendapatkan kritikan dari sebagian sebagian ulama kita paham ya? Tetapi kalau menetapkan sifat bagi Allah rinci itu merupakan pujian. Mas sampean ini seorang berakhlak mulia, sampean ganteng, ya rajin menabung, suka menolong, menyayangi teman, menghormati guru, itu tandanya engkau murid budiman. <laughs> Itu adalah pujian. Pujian yang rinci itu adalah pujian. Tapi menolak sifat kok dirinci itu hakikatnya merupakan celaan. Al-Imam Ibn Utsaimin di dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi mengatakan Alam tara anna saifa kusu qadruhu idha qila anna saifa amdo minal asa. Tidaklah engkau melihat bahwa pedang itu akan berkurang kualitasnya tatkala dikatakan pedang ini lebih tajam daripada kayu. Itu memuji apa merendahkan? Pedangmu ini lebih landep bangane kayu. Ya, padahal antum seorang jagal profesional. Sudah memberi pelatihan penjagalan di mana-mana. Lalu dilihat golo antum, wah golo sampean ini lebih landep timbangannya cagak listrik. Itu kita marah apa seneng? Uh, memang betul. Memang pedasnya lebih tajam dari cagak listrik. Itu hakikatnya bukan memuji. Dan ini disampaikan juga oleh eh, pentah di kitab apa namanya? kitab ini kitab a'immatu i'tiqad a'immati ahli hadis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah ini nukilan tambahan saja sebagai bentuk faedah untuk kita semua tariqatus salafil ummah wa a'immatuha metode para salaf umat ini dan para imam salaf annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya wa wasafah bihi rasuluh dan yang Allah sifatkan untuk Allah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takifin, wala tamthil dengan tanpa tahrif itu memalingkan makna dari lafaz asli dengan tanpa taktil menolak sifat takif membagaimanakan tamtil menyerupakan dan kita lebih dianjurkan menggunakan kata tamtil daripada tasbih padahal artinya artinya apa sama kan tasbih dan tamtil. Tetapi Al-Quran tidak pernah menggunakan kata-kata tasbih. Al-Quran menggunakan kata apa? Tamsil. Karena tasbih itu terkadang bermakna positif. Tapi kalau tamsil itu maknanya semuanya adalah negatif sehingga dia ditolak sama sekali dari di dalam penetapan asma wa sifat. Itbatu bila tamsilin menetapkan dengan tanpa menyerupakan wa tanzihun bila ta'tilin mensucikan dengan tanpa menolak sifat kalau orang apa asyairah orang jahmiyah dia melakukan taktil menolak sifat Allah katanya dalam rangka mensucikan Allah wa kullu nafsin awhamat tasbiha awilhu awfawidhu warum tanziha setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan takwilkanlah taktilkanlah dalam rangka mensucikan Allah Allah Maha Suci dari telinga, Allah Maha Suci dari tangan. Allah tidak mungkin punya sifat tangan. Jadi kita tolak sifat tangan dalam rangka mensucikan Allah. Nah, itu anggapan mereka yang keliru. Itbatus sifat dan menetapkan sifat wa nafyu mumatsalatil makhluqat dan menolak penyerupaan dengan makhluk. Bahwa raddun 'alal mumatsilah laisa kamitslihi syai'un itu adalah merupakan bantahan bagi orang mumasilah kelompok mumasilah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya wa huwa basir dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat adalah raddun ala ala apa alal mu'attilah menetapkan sifat mendengar dan melihat itu adalah merupakan bantahan bagi kelompok mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah qauluhum fis sifati mabniun ala aslain Ucapan ahli sunnah di dalam menetapkan sifat Allah dibangun di atas dua pokok. Ahadihima yang pertama annallaha ta'ala munazzahun an sifatin naqsi mutlaqan. Allah Ta'ala maha suci dari sifat-sifat yang kurang secara mutlak. Kasinati sebagaimana rasa letih, wanaumi tidur, wal ajzi apa ini lemah, wal kasal malas, wal jahli bodoh, wa ghairi dalik dan yang lainnya Wasani yang kedua annahu muttasafun bisifatil kamal. Allah itu diberi sifat dengan sifat yang sempurna. Allati la fiha yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Termasuk tidak ada kekurangan di dalamnya adalah menafikan secara global, tapi menetapkan sifat secara rinci. Karena penafian secara rinci itu hakikatnya adalah apa? merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Imam Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan lagi, walayakulun dan ahli sunnati wal jamaah tidak mengatakan inna asma Allahi ghairullah. Sesungguhnya nama-nama Allah itu bukan bukanlah Allah kama yakuluhul mu'tazilah wal khawariju wat tawaifu min ahlil ahwa. Sebagaimana dikatakan oleh orang Mu'tazilah, orang Khawarij dan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang lainnya. Jadi orang ahli bid'ah mengatakan sesungguhnya nama Allah itu bukanlah Allah. Masalah tul ism ya masalah nama ini hal huwa huwa au hal huwa ghairuhu. Apakah nama itu adalah sama dengan pemilik nama ataukah nama itu berbeda dengan pemilik namanya minal muhdatsat ini adalah pembahasan yang bid'ah lam tu'raf fi ahdi salafil awail <coughs> yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama as-salaf ketika disebut hai Muhammad dia menyebut nama dia memaksudkan nama atau menyamakan orangnya memaksudkan namanya apa orangnya ya orangnya hai Muhammad terus antum disodori kertas tulisan Muhammad itu mau Kan tidak mau. Tetapi pembahasan yang membedakan antara nama dengan pemilik nama itu adalah pembahasan yang baru yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama ussalaf. Bahkan kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Sharih Sunnah, beliau mengatakan, "Ahwal musamma'an ghairul musamma." Nama itu apakah sama dengan pemilik nama atau tidak? Fa innahu minal hamaqatil hadisah. Itu adalah merupakan kedunguan kontemporer. Ya, kebodohan yang baru yang tidak pernah dikenal di kalangan para ulama as-salaf. Jadi kalau kita menyebut nama yaitu maksudnya adalah ha? Ah, Allah. Ketika kita menetapkan nama, maka kita menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala karena di dalam uh, kitab Qawaidul Mutla fi sifatillahi fi asma'illahil husna wa sifatihil ula disebutkan bahwa pembahasan nama dan pembahasan sifat itu berbanding lurus dengan pembahasan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika zatnya Allah bukan makhluk, maka nama dan sifat Allah juga bukan makhluk. Ini dalam rangka untuk membantah pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Allah memang bukan makhluk, tapi kalamullah itu adalah makhluk. Ya, berdasarkan hal ini maka ya membedakan antara nama dengan pemilik nama itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf dan kita diperintahkan mengikuti <coughs> ulama salaf sebagaimana ucapan Imam Auza'i yang tadi. Isbir nafsaka ala sunnah wa kifaitu waqafal kaum. Sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah sebagaimana kaum salaf berhenti. Wakul bima qalu dan ucapkan apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kafwa anhu menahan dirilah di ambang batas <coughs> di mana para ulama salaf juga menahan diri di situ. Waqif haitsu waqafal qaum berhentilah di mana ulama salaf ber, berhenti. <coughs> Wasluk sabila salafika saleh dan tempuhlah <coughs> jalan para ulama salaf yang soleh. <coughs> Jadi kita mengikuti saja sudah. Jangan membuat metode baru di dalam memahami agama. <coughs> Ada ungkapan terkenal wa kullu khairin fit man salafa wa kullu syarrin fi man khalafa. Setiap kebaikan tatkala seseorang mengikuti salafnya dan setiap keburukan ketika seseorang mengikuti kaum kholaf yang membuat manhaj dan metode baru di dalam memahami agama maka dia akan mendapatkan keburukan dan keburukan dalilnya akan teramat sangat banyak dan akan kita sampaikan insya Allah pada pembahasan-pembahasan berikutnya ini saja yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan suara saya sudah agak habis maka kita cukupkan saja tapi waktunya masih panjang silahkan tepas-tepas dan persiapan sholat duhur wallahu taala alam biswa wassallallahu ala nabi